الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السلام عليك يا رسول وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Ikhwat iman, cahaya ibadah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Kali ini kita bicara tentang al-ghadab, marah. Ada empat episode. Yang pertama, tentang marah itu sendiri. Yang kedua, sumber yang buat orang itu jadi gampang marah. Tentu yang ketiga terapi, bagaimana mencegah untuk tidak mudah marah. Kemudian yang keempat, fadail keutamaan keistimewaan keunggulan pribadi yang tidak mudah marah di mata Allah di mata para malaikat di mata para ambia para rasul dan di mata makhluk di muka bumi ini Allahu Akbar kita mulai tentang marah fitrahnya manusia itu pasti punya sifat marah ada yang marah bersumber dari ilmu, akalnya. Itu marah tentu untuk pengajaran, pendidikan, membawa kebaikan. Ada pula yang marah karena keimanannya, dia marah karena ia sangat cinta kepada Allah. Bahkan sangat cinta kepada yang dimarahinya. Sampai menimbulkan peperangan sekalipun. Al-harbu laisal harb, walakin al-harb islam Perang tidak untuk perang, tapi perang untuk menyelamatkan harus diamputasi untuk menyelamatkan semua. Allahu Akbar. Ah, ini marah tertinggi. Marah yang sangat mulia. Kalau tidak bisa marah dalam keadaan seperti yang mestinya marah, keledai namanya. Nah, ada pula marah yang berangkat dari nafsu yang dikuasai setan. Ini yang kita bahas. Ini yang tidak kita sukai. Ini diantaranya. Marah yang belatar belakang karena nafsu. Pertama, cepat marah, cepat sadar. Kalau marah cepat sekali, sekonyong-konyong, tiba-tiba saja dia marah. Kadang-kadang tidak tahu sebab. Tiba-tiba marah. Ah, ini memang orang yang cepat marah sekali. Dan anehnya lagi, ada sih memang, sadarnya cepat. Yang kedua, lambat marah. Kalau marah tuh lambat sekali. Ada hitung-hitungan juga. Mungkin ada takut-takut juga. Tapi selesai marah, lambat juga selesainya. Ah, pendendam dia. Berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak mudah menyelesaikannya. Dan tidak bisa seles mudah selesai dengan orang ini. A ada pula, nah ini yang paling buruk ini. Nauzubillah min dzalik. Kalau marah cepat sekali luar biasa marahnya. Dan sadarnya <laughs> lambat. Sempurnalah keburukannya dalam soal marah ini. Kalau ada kita punya sahabat seperti ini paling nggak nyaman. Kalau ada di tengah keluarga sifat seperti paling nggak nyaman keluarga itu. Atau punya tetangga saja yang cepat marah lambat sadar susah. Apalagi kalau pemimpin. Pemimpin itu cepat marah, pendendam lagi dia. Allahu Akbar walillahilhamd. Na'udzubillahi min Ini semua buruk cepat marah cepat sadar nggak bagus lambat marah lambat sadar nggak bagus ini sangat buruk cepat marah lambat sadar nah ini dia mudah-mudahan kita bisa masuk di sini kalau marah lambat sekali jadi tidak mudah marah ini kemudian kalau selesai marah ya cepat sadar tentu ada pertimbangan lambatnya Apakah marahku ini baik? Mendidik, menyadarkan, memberikan pelajaran yang membuat dia sadar, membuat dia bertaubat, membuat dia jadi benar. Luruskan niatku untuk marah kepadanya. Ada pertimbangan, ada ikhtiar, ada keberhatian dia untuk marah. Allahu Akbar. Karena memang saatnya untuk marah, dia segera marah dalam rangka terbiak itu dan begitu marah ia segera minta maaf kepada yang dimarahinya walaupun dia marahnya benar boleh jadi ia katakan maaf aku harus melakukan ini karena aku terlalu sayang padamu karena aku terlalu cinta kepadamu nah, inilah muslim muslim itu penyelamat bukan salim selamat jadi sampai marahnya pun untuk menyelamatkan. Seperti marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang malas beribadah, kepada orang-orang yang tidak mau menyertai Rasulullah dalam berperang. Allahu Akbar. Tentu marah yang baik, marahnya Rasul kepada orang-orang yang bakhil, marahnya Rasul kepada orang yang mudah marah. Inilah kemarahan untuk kemaslahatan, kebaikan, kesempurnaan akhlak. Allahu Akbar. Ikhwatal iman, siapapun kita merindukan akhlak yang terakhir ini. Inilah pribadi mukmin. Tidak bisa kalau tidak ada marah, bukan manusia tidak hidup namanya. Pasti ada marah. Apalagi sesuatu yang memang harus pantas marah, Tidak marah. Sekali lagi ingatkan, itu keledai. Imam Syafi'i mengatakan itu. Kita ulang lagi. Cepat marah, cepat sadar, kurang baik. Lambat marah, lambat sadar, kurang baik. Cepat marah, lambat sadar, sangat buruk. Ini yang baik. Marahnya berpikir lebih dahulu. Kalaupun marah, ia segera minta maaf untuk perbaikan. Allahu Akbar walillahilham. Ya Allah, jadikanlah kami hambamu yang tidak mudah marah dan begitu marah berilah pada kami kesadaran cepat agar kami tetap menjalin silaturahim kepada siapapun yang kami marahi untuk kebaikan, kemaslahatan, dan kemuliaan akhlak. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu Wa Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. والحمد لله ولا إله إلا الله